Qala al-muallif rahimahullahu taala walil ulama'i dan bagi ulama fi hadza di dalam ini ikhlas niat, menjaga niat aqwalun beberapa ucapan wa mawaqif dan beberapa sikap tu yang telah menjelaskan aku korofan pada sebagian minha dari ucapan dan sikap-sikap itu fil mabahats al awal di dalam pembahasan yang pertama min kitab ta'adum dari kitab ta'adum dalam masalah menjaga niat dari hal-hal yang merusak kemurniannya niat atau mengotori niat ulama memiliki beberapa ucapan-ucapan sikap-sikap yang sebagiannya telah aku jelaskan dalam pembahasan pertama dari kitab Ta'aruf. Kitab Ta'aruf, kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abu Zaid sebelum kitab ini. Dan tujuan penulisannya adalah peringatkan kita dari bahaya ulama-ulama gadungan bahayanya menjadi orang sak pinter Nah, itu dijelaskan dalam kitab Asy'ar. Di dalam kitab itu dalam pembahasan yang pertama Syekh menjelaskan beberapa ucapan-ucapan ulama, sikap-sikap ulama yang berkaitan dengan penjagaan niat atau menjaga kemurnian niat dalam mencari ilmu. Wa yuzadu dan ditambahkan alaihi atas pentingnya menjaga Nih ya. Nahyul ulama larangan ulama anit kuburiyat dari kuburiyat atau kuburiyat. Ditambah lagi larangan ulama dari kuburiyat. Ulama melarang yang namanya kuburiyat. Apa tabuliyat itu? Tabuliyat berasal dari kata tabel. Tabel itu apa? Artinya gendang. Masalah yang seperti gendang. Apa maksudnya? Wahia dan toburiyat itu adalah al-masail beberapa masalah allati yang yuradu dikehendaki biha dengan masalah apa asyuhratu terkenal viral yang dimaksud dengan toburiyat adalah masalah-masalah yang asing yang hanya diketahui dari dia yang menjadikan dia terkenal dengan masalah itu. Faqad qila dan disungguh telah dikatakan zallatul alim tergelincirnya ahli ilmu mabrubun dipukul laha karena tergelincirnya ahli ilmu apa atau belum kendang ada pepatah mengatakan atau ungkapan mengatakan bahwa ahli ilmu itu kalau dia salah dia akan ditabuhi gendang. Maksudnya apa? Akan disuarai akan jadi heboh. Ahli ilmu kalau dia salah dalam berfatwa atau salah dalam menjelaskan satu masalah, tergelincir dalam satu masalah, itu akan menjadi apa? kehebohan. Hindari menjelaskan masalah-masalah terutama masalah-masalah yang asing yang tujuannya hanya untuk syuhrah tujuannya hanya viral tujuannya hanya supaya terkenal tujuannya hanya untuk bikin heboh hindari itu Wa'an Sufyan rahimahullahu ta'ala Annahu sesungguhnya Sufyan Qala berkata siapa Sufyan untuk ada aku itu uti itu telah diberi aku fahmal Qur'ani pada pemahaman Al-Qur'an. Asalnya aku diberi pemahaman Al-Qur'an. Artinya pemahamanku terhadap ayat-ayat Al-Qur'an itu bagus, mudah memahami ayat-ayat Qur'an, mudah beristimbat hukum dari ayat-ayat Qur'an mudah mengambil hikmah-hikmah dari Al-Quran. Falamma qabiltu maka ketika telah menerima aku as-surrata pada kantong surah itu kantong duit kalau sekarang apa namanya amplop salat tubuh maka kehilangan aku pada pemahaman begitu Aku sudah menerima amplop Apa yang dimaksud ini adalah Hadiah-hadiah Dari penguasa Setelah saya menerima hadiah-hadiah dari penguasa Kemampuanku memahami Al-Quran Kemampuanku mengambil hikmah-hikmah dari ayat Al-Quran Hilang Pengalaman dari ulama-ulama salah seperti itu bahayanya pemberian penguasa terhadap ilmu mereka. Ulama-ulama salaf sangat berhati-hati dalam menerima hadiahnya penguasa. Seringkali penguasa itu memberikan hadiah kepada ulama bukan karena dia mencintai ulama, tapi karena ingin membeli agamanya ulama supaya fatwanya ulama itu bisa dibeli supaya ilmunya ulama bisa dibeli supaya nanti ulama menjelaskan ilmu seperti yang dikehendaki oleh penguasa makanya mereka sangat berhati-hati dalam menerima hadiahnya penguasa karena itu penguasa seringkali harta mereka itu diambil atau didapat dengan cara yang tidak halal. Banyak harta-harta riba, banyak harta-harta yang diambil dari rakyat dengan tanpa hak. Maka ini juga menguatkan kehati-hatian mereka untuk menerima hadiahnya para penguasa. Kalau misalnya diyakini bahwa penguasa itu memberi kepada ahli ilmu karena memang cintanya kepada ilmu, cintanya kepada ahli ilmu bukan untuk memperalat ahli ilmu dan hartanya penguasa itu bersih diterima ya nggak apa-apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bersabda kepada Umar Maja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrikin walasa ilahi fakhudhu. Kalau engkau diberi dari Baitul Mal bukan karena engkau berharap, bukan karena engkau minta, silahkan diterima. Intinya di sini apa? Jangan sampai ilmu itu dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan hadiah-hadiah, pemberian-pemberian dari penguasa. Jangan sampai. Jangankan menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk mendapatkan pemberian dari penguasa, hadiah dari penguasa. Menerima hadiah penguasa saja harus hati-hati, harus berhati-hati. Begitu juga menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk dekat dengan penguasa itu juga nggak boleh. Ulama dulu mengatakan sejelek-jeleknya ulama adalah ulama yang dekat dengan penguasa. Sebaik-baiknya penguasa adalah penguasa yang dekat dengan ulama. Itu bagaimana tuh? Artinya ulama tidak boleh DPDP apa DPDP berusaha dekat dengan penguasa tidak boleh. Tapi penguasa yang ingin jadi penguasa yang baik harus berusaha dekat dengan ulama. Jadi bukan dibalik ulama supaya ngintil kepada penguasa itu keliru jelas kalau ada penguasa yang punya prinsip pokoknya ulama harus ngintil kepada saya itu jelas prinsip yang yang salah kenapa karena penguasa mau benar dalam berkuasa dia butuh bimbingannya ulama butuh arahannya ulama kalau ulamanya suruh ngintil ke dia berarti dia tidak merasa butuh dengan bimbingannya ulama dan bahkan merasa punya wewenang yang lebih daripada dalil. Fastamsik maka berpeganglah engkau. Rahimakallah. Semoga Allah mengasihimu. Ta'ala yang mahlur. Bil urwatil wuthqa. Bil urwati dengan tali. Al wuthqa yang sangat kuat. Al asimati yang menjaga min hadhihi syawaib dari beberapa yang mengotori ini. Yang pengotor niat. tegalah, tali yang kuat yang bisa menjagamu dari niat-niat yang mengotori tujuan mulia dalam mencari ilmu. Apa itu? Bi antakuna yaitu bi antakuna ada engkau Ma'abalil juhdi beserta mengerahkan al-juhud apa al-juhud itu upaya olehnya upaya fil ikhlasi di dalam memurnikan niat syadidal khawf sangat takut min nawafidhi dari kebalikan niat yang mukhlis atau dari beberapa yang merusak niat. Adim al-iftiqar besar iftiqarnya apa iftiqar itu menunjukkan kebutuhan kefakiran wadil tija dan mengungsi ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala caranya supaya selamat dari hal-hal yang merusak niat atau memateri niat itu caranya bagaimana adalah yang pertama berusaha sakpol kemampuan untuk memurnikan niat dan takut pada hal-hal yang merusak niat kemudian menunjukkan kebutuhannya kepada Allah menunjukkan kefakirannya kepada Allah. Dia selalu merasa bahwa dia butuh dengan Allah, butuh pertolongan Allah. Wadil tijai ilaihi subhanah dan selalu mengungsi kepada Allah. Jadi gimana? Berlindung terus kepada Allah supaya apa? niatnya benar. Minta terus kepada Allah supaya niatnya benar. Wa yursalu dan diriwayatkan an Sufyan ats dari Sufyan ats rahimahullah taala Wa ucapan Sufyan itu Tidak Memerangi Merangi aku Alaja Memproses dan memerangi Syai'an pada sesuatu asyadda yang lebih berat Alayya atasku Min niyati dari niatku Sufyan Atsauri mengatakan aku tidak memerangi sesuatu yang paling berat daripada memerangi niat. Atau aku tidak menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niat. Kenapa? Dikatakan fa'innaha tataqallabu Karena niat itu selalu bolak-balik, selalu berontak. Sekarang sudah benar, besok salah lagi. Sekarang benar, sebentar lagi salah lagi. Terus begitu niat. Maka selain berusaha sakpol kemampuan supaya niatnya benar juga harus ngepolkan takutnya dari hal nah, hal-hal yang merusak niat. Terus ngepolkan doanya, ngepolkan minta perlindungannya kepada Allah dari niat-niat yang salah. Ada yang kedua, al-khasratul jami'ah li khairi dunya wal akhirah. Perkara yang mengumpulkan pada kebaikan dunia dan akhirat yaitu mahabbatullah taala cinta Allah taala yang maha luhur wa mahabbatu rasulih dan mencintai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam adab yang kedua yang harus selalu menjadi hiasan bagi talib ilmu adalah cinta Allah dan cinta Rasul Cinta Allah dan Rasul adalah perkara yang mengumpulkan kebaikan dunia akhirat. Apa maksudnya? Kunci didapatnya kebaikan dunia dan akhirat adalah cinta Allah Rasul. Watahqiquha dan mempraktekkan cinta itu atau mewujudkan cinta itu caranya adalah bitamahfudil mutaba'ah dengan murninya mutabaah. Mutabaah itu apa? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mewujudkan cinta Allah Rasul adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti hanya Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah bila kalian cinta Allah maka ikutilah aku artinya ikuti Nabi Muhammad SAW. jadi cara membuktikan cara mempraktekkan cinta Allah Rasul adalah dengan memurnikan dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makanya dalam apa, ibadah atau dalam hal syariat gitu ya. Artinya adalah apa? Berusaha selalu mengikuti Rasulullah SAW. Waqaful athar dan mengikuti athar. Athar itu apa? Jejak lil ma'sumi pada yang terjaga yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang ma'sum itu hanya Rasul yang terjaga dari dosa itu hanya Rasul. Qala Allah Ta'ala Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Allah." Nah, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah bila kalian cinta Allah, maka ikutilah aku. Nabi Muhammad SAW. Hasilnya apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Allah pasti mencintai kalian. Saudara sekalian, tujuan paling besar, paling utama kita cinta Allah adalah supaya kita mendapatkan cintanya Allah. Jadi masalah utamanya itu bukan cinta kita kepada Allah bukan, tapi cintanya Allah kepada kita yang tidak bisa kita raih kecuali dengan cara kita cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu caranya adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah adab yang harus selalu dimiliki oleh talib ilmu. Fahadani maka dua ini apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah niat karena Allah dan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah aslu hadhil hilyah pokoknya dasarnya hilyah atau adab ini ikhlas dan mutabaah adalah dasar atau yang paling pokok dari adab-adab tolib ilmu. Adab yang paling utama yang harus dimiliki talib ilmu adalah dua ini. Ikhlas dan mutaba'ah. memurnikan niat dan memurnikan apa? perbuatannya. Memurnikan amalnya sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dan menempati keduanya minha dari hilya di ada talib ilmu mauqi'at taji pada kedudukannya atau tempatnya mahkota minal hullati dari pakaian hullah itu pakaian yang setelan namanya hullah kedudukan ikhlas dan mutabaah dalam semua adab-adab pencari ilmu adalah seperti kedudukannya mahkota dari semua pakaian yang kita pakai. Artinya apa? Dia yang paling mulia, dia yang paling berharga, dia yang paling terhormat adalah apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Faya ayyuhat maka wahai para pencari ilmu Ha Ingatlah Antum kalian ha ulai Kalian Sama Tarabba'tum duduk bersila kalian Didarsi untuk pelajaran Wa ta'allaktum dan bergantung kalian bi anfasi ilah dengan lebih mahalnya gantungan dengan lebih mahalnya atau lebih berharganya cantalan, yaitu talabul ilmi mencari ilmu. Nah, maka hai para pencari ilmu, sekarang kalian sedang duduk bersila dan berpegangan pada pegangan yang paling berharga yaitu apa? Mencari ilmu. Fa'usikum maka aku wasiat pada kalian wa nafsi dan pada diriku bitaqwallah dengan takwa kepada Allah Ta'ala yang maha luhur Bisirri dalam keadaan samar wal alaniyati dan keadaan terang Maka aku wasiat kepada kalian dan kepada diriku sendiri Untuk selalu bertakwa kepada Allah Baik dalam keadaan samar Artinya ketika sendiri Wal alaniyah dan keadaan terang artinya ketika di tengah-tengah orang banyak atau ketika tidak keadaan sendiri fahiyah maka takwa itu adalah al udda bekal wahiyah dan takwa itu adalah mahbatul fadail tempat turunnya beberapa fadail keutamaan artinya apa dengan takwa jadi seseorang telah mendapatkan kefadlan yang paling besar yang semua kefadlan akan dia dapatkan wa mutanazzalul hamid dan tempat turunnya segala yang terpuji ya dengan memiliki ketakwaan maka seseorang akan mengerjakan segala sesuatu yang terpuji wahia dan ketakwaan itu adalah mab'atsul quwwah pembangkit kekuatan orang yang takwa dia ya, akan memiliki kekuatan yang lebih wani awal justru dan tangganya kemuliaan orang yang takwa dia akan terus naik menjadi orang yang mulia inna akramakum indallahi atqakum orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa warabit dan tali al yang sangat kuat adalah qulubi atas beberapa hati anil fitani dari beberapa kerusakan, beberapa fitnah. Wa adalah tali yang paling kuat yang mengikat hati supaya tidak lepas keimanannya ketika terjadi fitnah. Banyak kerusakan yang bisa menguatkan hati supaya tidak terpengaruh, tidak larut dalam fitnah itu adalah apa? ketakwaan fala tufarriqu maka kalian jangan menyia-nyiakan menyia-nyiakan apa ketakwaan itu jadi selalu takwa kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun kita Hai haitsuma kunta takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada apalagi talib ilmu kan dengan ketakwaan itu Allah akan membukakan ilmu Allah akan membukakan namanya Furqan ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan wahai orang-orang iman bila kalian bertakwa maka Allah akan memberikan furqan untuk kalian furqan itu apa furqan itu pembeda kita bisa membedakan ini yang hak, ini yang batal, ini yang benar, ini yang salah. Masalah ini hukumnya yang tepat begini. Itu namanya apa? Furqan. Jika kalian bertakwa, Allah akan memberi kalian furqan. Dalam surat yang lain, ayat yang lain, Wattakullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian pada Allah dan Allah akan mengajari kalian dengan ketakwaan itu Allah akan memberi kita ilmu. Sebaliknya, kurangnya ketakwaan apalagi kita banyak berbuat pelanggaran, banyak berbuat maksiat akan menyulitkan kita dalam mencari ilmu. Kita tentu masih ingat cerita Imam Asy-Syafi'i yang dia tuangkan dalam sebuah syairnya, "Syaqautu waqi'an su'a فأرشدني إلى ترك المعاصي aku melaporkan kepada wakil kenapa hafalanku sulit kenapa hafalanku jadi jelek maka wakil memberikan arahan padaku fa'arsyadani ila tarkil ma'asi aku diarahkan untuk meninggalkan maksiat wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi dia berkata ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya wa nurullahi la yu'talil asi cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang berbuat maksiat ketika Imam Ash-Syafi'i datang kepada Imam Malik mulai belajar pada Imam Malik Imam Malik berpesan kepada Imam Syafi'i ini arallaha qad alqa fi qalbika nura aku melihat Allah telah meletakkan cahaya di dalam hatimu melihat apa kecerdasannya Imam Asy-Syafi'i kemampuannya Imam Asy-Syafi'i Imam Malik ini adalah cahaya dari Allah fala tusihu bidzulmil ma'asi maka jangan engkau padankan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan maka ilmu itu akan terbuka lebar mudah dipahami dengan ketakwaan suatu saat Imam Ahmad ditanya oleh seseorang engkau nanti sudah tidak ada kalau kami mau minta fatwa ke siapa Imam Ahmad menunjuk salah satu muridnya yang menurut umumnya orang dia bukan murid yang menonjol bukan bukan murid yang paling pintar bukan murid ya yang pintar tapi ya biasa gitu. bukan yang istimewa gitu kemampuannya terus yang tanya tadi istilahnya mempertanyakan apa kok bukan tanya kepada si fulan, fulan kok malah ke si fulan. Imam Mahan jawab karena aku melihat dia orang yang takwa kepada Allah. Talib ilmu hmm, supaya terus memegang namanya ketakwaan. Takwa itu apa? Takwa itu berusaha menjauhkan diri dari murka Allah dengan cara apa? dengan cara meningkatkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan.